بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها الإخوة في الله أعزل الله وإياكم لله kita telah banyak mendapatkan fawaid-fawaid, faidah-faidah dari asatidah yang memberikan faedah-faedahnya di tengah-tengah kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini adalah hari yang bahagia buat kita. Hari yang membuat kita semakin hidup semangat kita untuk tolak bersyukur. Karena di antara faedah-faedah yang disebutkan oleh Sa'adah yang tadi banyak menerangkan tentang gerak geriknya akhir batil wabil khusus di negeri kita ini dan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah memberikan gambaran atau berita bahwa sorak pergulatan pertempurannya melihat hak baik batil di antara ahli itu sejak dulu sejak dulu Nah, oleh karena itu ayat ikhwat billah azani Allah wa iyyakum maka di antara apa yang dijelaskan para asatidah ini hendaknya kita menjaga diri kita, keluarga kita dan juga negeri kita ini dari yang mereka. Karena mereka semuanya bermuara pada dua ya kelompok ini, ini Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara. Banyak sekali disebutkan dalam ayat maupun hadis-hadis Nabi Alaihissalam yang menjelaskan tidak ridhonya mereka kepada kaum muslimin sampai kaum muslimin mengikuti mereka adat-adat mereka sampai mau menemani mereka ke jurang jahanam. Wahyu batil yang disebutkan oleh para asatidah tadi itu, oh, khalafa syara Allah. Semua orang yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un kanat mukhalafah fi babin min abwabil aqidah al ahkam al adah. Semua orang yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala apakah itu penyelisihan dia dari bab bab bab aqidah, atau ahkam ahkam syariah atau ada syariah semuanya sawaun akhda fi fahmi ayati atau fi fahmi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum ahlul batil semuanya ahli batil yang nanti akan beraneka ragam cara dan jalan mereka untuk menarik ya orang-orang supaya masuk ke dalam jalannya dia dan muaranya nanti yang pertama kepada apa? Penyelisian terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala kemudian yuaddi ila nar mengantarkan kepada neraka nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatu billah, azani Allah wa iyyakum. Sebenarnya Anda dikasih tema ini panjang sebenarnya. Bahaya jin dan jil terhadap kaum muslimin dan negeri ini. Panjang ini jamnya sudah sudah tapi barakallahu fikum, insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga kesemangatan kita semuanya. Ya, karena kesemangatan ini adalah modal utama buat kita ya Allah ya Jangan sampai kita loyo. Musuh-musuh sudah dihadapan kita semuanya. Mereka sudah mengarahkan senjata-senjata mereka ke titik kita semua. Wajah-wajah kita. Jangan sampai kita santai-santai di rumah, Nah, alat-alat yang ada, media elektronik dan yang semisalnya itu hanya sebagai pengingat saja, bukan sebagai goyah, bukan sebagai tujuan utamanya, tapi sebagai sarana saja, sebagai pengingat kita. Naam. Ayuhal ikhwatu billah azani Allah wa iyyakum untuk menutup ya majelis kita hari ini kita bawakan hadis Nabi alaihi salatu wasallam hadis ya ini yang menjelaskan tentang bahwa di setiap zaman ada atau di setiap nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus pada setiap umat pasti ada hawari wa ashab ada pembela-pembelanya dan ada para sahabat-sahabat yang setia menemani Nabi alaihi wasallam dalam memberantas kemungkaran-kemungkaran yang utama adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dibawakan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah taala dalam kitabnya Mudzakkaratul Hadis An-Nabawi fil Aqidah wal Iqtidah hadis yang ke-2 yang ke-12. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu ummatun min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnati wa yaqtaduna bi amri thumma innaha takhluqu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la ya-, ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum bi yadihi fa huwa Waman jahadahum bilisanih bahwa mu'min. Waman jahadahum biqalbih bahwa mu'min. Walaysa wara'a dhalika minal iman habbatu khardal. Rawahu Ahmad wa Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Ma min nabiyin, tidak ada seorang nabi pun yang Allah Subhanahu wa taala mengutusnya pada suatu umat sebelumku melainkan bagi nabi tersebut memiliki hawariyun. Hawariyun hum khulafaul anbiya wa asfiyahum Adalah orang-orang yang ikhlas mengikuti para nabi mereka dan orang-orang yang setia mengikuti ajaran nabi mereka. Ada hawariyun wa ashabun dan memiliki para sahabat-sahabat yang setia menemani beliau dalam mengemban risalah ilahiyah Ya'khuduna Nabi sunnati, mereka mengambil sunnah-sunnah Nabi-Nya. Wa yaqtaduna Nabi amri, mereka mengambil tauladan dengan perintah Nabi-Nya. mencontoh nabinya alaihi salatu wasalam. Summa innaha, kemudian muncullah setelah mereka, setelah generasi ini, muncullah min ba'dihim khulufun. Ayat khulufun disebutkan adalah khalifu bisarrin generasi yang muncul eh generasi yang jelek setelah mereka ya yaquluna ma la yaf'alun mereka itu berkata apa-apa yang mereka tidak perbuat wa yaf'aluna ma la yu'marun dan mereka berbuat apa-apa yang tidak diperintahkan oleh nabinya kata Nabi alaihi salatu wasallam faman jahadahum biyadih bahwa mukmin barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya bahwa mukmin dan barang siapa yang memerangi mereka dengan lisannya bahwa mukmin dan barang siapa yang memerangi mereka dengan lisannya bahwa mukmin walaisa wara'a dzalika min minal iman habbatu khardal dan tidak ada di balik itu ai memerangi dengan hati keimanan padanya Ayuhal ikhwatu billah, a'azani Allah wa Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa akan muncul nanti ini termasuk min mu'jizatin Nabi alaih salatu wassalam Hadis ini termasuk yang menjelaskan mu'jizatin Nabi alaih salatu wassalam bahwa Nabi alaih salatu wassalam memberitakan bahwa nanti muncul generasi-generasi yang mereka itu apa? mengerjakan perintah-perintah, mengerjakan amalan-amalan yang tidak diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka berbu mereka berucap, tapi mereka tidak mengamalkan apa yang mereka ucapkan. Nah, maka dari sini kata Nabi alaihi salatu wassalam, di setiap munculnya mereka yakni ahlul batil di setiap zamannya pasti Allah Subhanahu wa taala juga memunculkan taifah sekelompok dari umatnya Nabi Alaihissalam yang menerangkan kebobrokannya mereka, menerangkan kebabilannya mereka, menjelaskan kepada umat tentang kesesatannya mereka. Nah, paman ya, biari bahwa mukmin, paman bilisanihi fahuwa mukmin, paman jahadahum biqalbihi bahwa mukmin. Ada senantiasa dari sekelompok umatnya Nabi SAW yang membongkar kesesatan-kesesatan yang mereka di setiap zamannya. Muncul kharij, muncul para ulama. Allah munculkan para ulama membantah mereka semua. Muncul Syiah rahimah, juga Allah munculkan para ulama yang membantah tentang kebobrokan kebobrokan yang mereka. Nah, Wah, di zaman kita sekarang ini Wa ikhwatu Azza azani Allah wa iyyakum antek antek yang mereka ini banyak sekali. Banyak sekali. Tapi ya, ini kabar gembira dari, dari Nabi Alaihissalam, la yazalu min ummati 'alal La la man khadalahum wala man khalafahum hatta sa'a hatta Kata Nabi alaihi salatu akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mereka itu bahir terang-terangan di atas al-haq menampakkan al-haq di tengah-tengah manusia yang tidak mengerti tentang al-haq dijelaskan kepada mereka al-haq dan mereka la man man tidak membahayakan mereka orang-orang yang menelantarkan mereka orang-orang yang nyuekin mereka enggak enggak membuatkan mereka mereka tetap di atas al-haq wala wala man khalamahum dan tidak pula membahayakan orang-orang yang menyisih mereka hatta yaumul kiamah hatta taqum saah sampai tegaknya hari kiamat wa ikhwatu billah azani Allah wa iyyakum kelompok ini Taifah al-Mansura ini disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala kata beliau Taifah yang dimaksud oleh Nabi alaihi wasallam kalau bukan ahli hadis saya tidak tahu lagi siapa mereka juga disebutkan oleh Imam Ibnu Ma'in rahimahullahu taala, "Hum ahlul hadis." Mereka adalah ahlul hadis. Dan disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, "Hum ahlul hadis wa man tabi'ahum bi ihsan." Mereka adalah ahlul hadis dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ila hatta taku masaa sampai datangnya hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, ila amrillah sampai datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ayuhal ikhwatu fillah azani Allah wa iyyakum. Dan juga disebutkan oleh Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Badkhali rahimahullah rahimahullah taala bahwa di antara sifat-sifat Taifah Al-Mansura kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala kelompok yang berada di atas al-haq mereka zahirina. Mereka terang-terangan di atas al-haq, menampakkan al-haq. Sifat-sifat mereka kata Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali Habibullah Ta'ala. Yadu'una ilal khair wal haq. Orang-orang ini, kelompok ini menyeru manusia kepada al-haq wal khair. Wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka memerintah kepada yang mencegah dari yang mungkar wa tadhadul bidah wa syubuhat al mudillah dan mereka merobohkan menghancurkan bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat kerancuan-kerancuan yang menyesatkan bil hujahi wal barahin dengan hujah-hujah dengan bukti-bukti yang jelas wal barahin wa tujahidul batil mereka memerangi kebatilan di istita'atiha sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ada yang memerangi mereka dengan tangannya, ada yang memerangi mereka dengan lisannya, ada yang memerangi mereka dengan hatinya. Maka kata Syekh, fa'alal muslim as-sabatu ala ma jaa'a bihi Rasul alaihi salatu wasalam fi aqidatihi wa ibadatihi wa akhlaqihi maka wajib bagi setiap muslim untuk kokoh tegar di atas apa yang dibawa oleh Nabi alaihi dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak. Wa alaihi al-akhdhu bi sunnati nabiyyin wal iqtida'u bi amrih wa mujanabatul ahwa wal ma'asi wal bidah. Kemudian wajib bagi mereka kaum muslimin mengambil sunnah nabinya mengambil perintah nabinya wa mujabadatu menjauhi mujanabah menjauhi al ahwa wal ma'afi hawa hawa nafsu ai bid'ah bid'ah penyimpangan penyimpangan wal ma'afi dan kemaksiatan kemaksiatan wal bidah jauh nah karena ini semua adalah benteng untuk ya seorang muslim membentengi dirinya dan keluarganya dari kelompok-kelompok yang sesat tadi itu. Nah, Thumma ad-da'watu ila al-haq wa badlu ma yastati'uhu fi nusrati dinihim. Kemudian menyeru setelah dia memperhatikan atau belajar apa yang Nabi wasallam berada di atasnya dalam masalah akidah, dalam masalah akhlak, dalam masalah ibadah, kemudian dia dakwahkan. Apa yang dia telah ketahui dia dakwahkan wa badlu ma fi nusrati dinihi dan dia mencurahkan semua ilmu, semua tenaga, harta dan tenaganya apa yang dia mampu untuk menolong agama ini. nah Wa nas'alullaha an minhum wa astabata 'ala dhalika ila yaumil qiyamah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita menjadikan kita termasuk dari taifah yang disebutkan dalam hadis ini. Dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas yang demikian itu sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput kita. Sampai yaumil qiyamah. Mungkin ini yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan mohon maaf karena ini keluar dari tema yang sebenarnya karena juga melihat antum sudah mungkin dah. Naam wa ala kulli hal ya semuanya ini termasuk nasihat untuk pribadi anak dan untuk kita semua untuk senantiasa semangat dalam tolabul ilm. Apa yang diberikan oleh asatidah itu adalah kebaikan buat kita, ambil dan berusaha untuk diamalkan apa yang kita mampu. Berusaha untuk kita apa? Wujudkan, kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari agar ini menjadi apa? Nilai yang berbobot di sisi musuh-musuh agama ini.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 Tafadhal. Barakallahu fiikum.